Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi orang yang suka tanya mana dalilnya? Sedangkan saya orang awam dalam dalil karena saya hanya mengikuti apa yang Buya sampaikan. Itu saja Buya, terima kasih Buya atas jawabannya. Dijawab dengan yang kamu tahu. Jika kamu tidak tahu, ya tidak usah jawab. Ada dalilnya, cuman karena saya orang awam, saya tidak ngerti dalilnya. Ayo datang ke ustadz saya, itu saja enak. Cuman kadang-kadang memang orang ngeyel tuh kadang-kadang harus dibalas dengan model ngeyel. Memangnya kenapa kalau tidak pakai dalil? Aku tidak mau mengamalkan apa-apa kecuali dah dalil. Yuk sholat bareng yuk. Diajak sholat. Mana dalilnya takbiratul ihram kok itu Allahu Akbar? Hafal tidak dia? Ini baca tahiyat. Mana dalilnya tahiyat? Mana dalilnya ruku? Mana dalilnya sujud? Mana dalilnya itu? Ayo, ente punya ente hafal semuanya. Tidak menghafal dia, tidak hafal dalil. Jawabnya ada dalil sama-sama, saya juga ada dalilnya, cuma dipegang sama us, ustaz. Kadang-kadang kalau orang kurang ajar harus di, sedikit dikasih. Dia suruh kalau dia saya tidak mau mengamalkan kecuali tahu dalilnya. Uh hebat bener nanti. Nanti jadi ustadz saja bagi saya. Orang awam tidak bisa menghafal semua dah dalil. Biarpun yang katanya sok berdalil itu lihat. Ayo suruh dalil awal wudhu mulai bab air, bab air, airnya mana? Bagaimana? Oh, air suci. Mana dalilnya? Oh, ini. bingung dia tambahan. sebetulnya dia aku itu ada senjata untuk menghancurkan dia. Ente wudhu, mana dalilmu? Ente ngapain wudhu? Disuruh wudhu. Mana dalilnya? Cara wudhu. Mana dalilnya? itu merepotkan. Coba dia sendiri nggak bisa jawab yang sok berdalil itu. Ini kalau kita niat untuk cobaan kan kita bukan untuk menghancur-hancurkan kita ingat. Ayo datang ke ustadz saya. Jangan dipakai yang kedua loh ya. Yang kedua itu adalah masalah ah, ini dia sakit itu orang, mau dalil. nu, Pakai dalil-dalil. Mah boleh dia musok dalil. Semua ada ulama ada. Dalilnya pasti nanti dikembalikan. Wah, ini kan dari guru saya, guru saya punya dalil. Sama. Apa yang saya lakukan juga. Nah, ini loh, ini ada dalilnya. Cuman karena saya awam saya tidak bisa menghafal. Ayo kalau mau ketemu guru saya, saya enak begitu. Tapi kalau orangnya ngeyel ya babnya ngeyel. Ada orang super ngeyel tuh. Dikit-dikit mana dalilmu? Oh, oh paling enak. Di sini, sini, sini. Hah. Mau apa dia? Kok sok berdalil? Memang dia punya hafalan berapa? Hmm? Kita diajari oleh para ulama dari masa Makassar patuh kepada ula ulama. Ulama mereka yang punya dalil, ulama mereka yang punya hujah, kita hanya patuh. Kalau suruh sholat duha, duha, biarpun nggak tahu dalilnya ibu, buat tahu dalilnya duha. Enggak, gara-gara gak tahu dalil gak sholat duha nanti. Ya, has dalil dong. Ya. Sebetulnya paling mudah ini. Saya kaya ajari. Langsung tanya aja hukum, acak aja. Eh makan makan uh, kalau nyopet nyopet boleh enggak sih? Oh haram. Mana dalilmu? Udah bingung. Bab nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyopet enggak ketemu dia. Bal nyopet. Sudahlah, ini ini ada orang-orang sakit itu. Itu adalah itu adalah pendidikan sombong yang muncul di akhir zaman. Sehingga dengan ulama kurang ajar. Ulama cerita tentang serius masalah pemahaman maknawi, tata tidak bang, ya syekh ada dalilnya ndak? udah ini kurang ajar ini. Ini soal mengatakan ya syekh ente itu ngomong tidak pakai dalil kan begitu. Seorang ulama di saat menghadirkan ilmu untuk digambangkan sehingga tidak pakai ada dalil. Makanya dalam fikih fikih kita ulama dari masa ke masa adalah pertama adalah kitab hadis. Setelah itu ada kitab fakih, fikih yang diluak, dilepas dari da, dalil. Jadi ada kitab fikihnya para ulama sengaja tidak dimasukkan dah dalil supaya gamblang itu cara wudukmu begini loh ya. Tadi kan ngomong wudhu, ibu saya mau wudhu pak, mau wudhu singkat lima menit belajar wudhu, ambil air, usah mukamu dan sebagainya ini ini sudah lakukan selesai. Lah kalau dalil dulu ini ya wudhu ada dalilnya Quran hafal nih Bismillahirrahmanirrahim habis waktu asarnya orang sakit tetap sakit dalam bahasa kita yang waras ngalah. Ada sakit. Ini memang di akhir zaman suka semacam itu. Memang perlu kita semakin memperkuat dengan dalil. Tapi jangan sok berdalil. Tidak. Akan tapi dalilnya para ulama bukan dalil. Mohon maaf kalau saya mengeluarkan dalil bukan dalil saya. Saya itu sombong kalau ngomong gitu. Saya itu jiplak ulama ngomong apa dalilnya apa saya ambil. Ulama ngomong apa dalilnya apa saya ambil. Nggak bisa saya beristidlal dari Al-Quran, hadis Nabi. Siapa ente? Kita harus tahu diri saya sendiri. Itu saja. Allah a'lam bisawab. Baik, cukup ya. Anak-anak kita yang di Hong Kong itu insya Allah ada kita belajar kita punya program fikih praktis di Hong Kong. Ada anak kita kita kirim ke sana untuk mengajari fikih praktis. Ada kelas di sana. Semoga ada adik kita dijaga oleh Allah yang ada di sana. Segera dikembalikan ke tanah air dengan penuh kebahagiaan dan tidak kembali lagi ke sana insya Allah.